warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, Jamaluddin Jamal Mirdak yang kawin yang belum sunat. <laughs> Kali ini Edo, Mak Bono dan Mak Lepo show. kasih, terima kasih, terima kasih. Cotok, cotok, cotok, cotok, cotok, cotok. <laughs> Baiklah dun sana, dun sana, kasadonyo. Saya akan coba panggilkan rekan saya yang mana jauh-jauh datang dari India Bombay. Beliau selain pintar nyanyi juga salah seorang mantan petinju kelas berantam junior. Tinggi 185 cm, jangkauan gigi 15 cm. 10 kali bertanding delapan kali KO dua kali tajilapa kita sambut inilah dia Amita Macan ಗಿಲ್ಲಿನಿಲ್ಲು ಅವ್ರೆ ಕೊಬ್ಬರು ದೂರ ದಿಸ್ನಾರ ಆರ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಓಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂದೆ malepo iya mapono kalau ambo cali malepo pada kesempatan kue iya sebana gagahan oh iya iya kalau ambo calek dari sampiang kida kowe ndak ubahnya uban tua bung hatta tetapi kalau ambo cali dari sabalah sampiang kanan ah ndak ubahnya uban tua Bung Karno. Ah. Nah. Tetapi sayang Malepo. Kenapa Mapono? Kalau ambo celek dari sebalah mungko. Oh, di mungko. Tak ubahnya bantua bungkusan. Kamu ngambo Mapono Bukan. Bukan. Ah, Akabakabannya Malepo kok memang yo pernah uh, ah, membuat film di India ya. Oh iya, pernah mau membuat film Jo Sanjay Dut, ya. Sanjay Pop, Jo Kerupuk Sanjay. Lupa, lupa marepo. po. Yo Mak Puno. Iya, Daripada kita banyak cerita keh. Ah. Iko penonton nampaknya tidak sabar lagi. Yo iya, betul Mak penuh. Rancak kita panggil artis yang pertama untuk menghoyak pentas kita kok. Ah, yo iya, yo. Kita panggil ya. Iko lanyo Edi Coto, Jo Yuma Swaisi. Tambah meminta sisi kalim bedi Kembalikan saja apa nanda bedi Pucu paranci aja sama lado dia cari yang cepat lain jadi juodi